estar meditando de Tidak, saya itu dari sononya, kira-kira Islam yang berkemajuan. Saya ingin menjelaskan sedikit sekali, sedikit saja tentang perspektif berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Dalam salah satu hadis yang singkat sekali, Rasul itu pernah ditanya sahabat, "Mandi ya Rasul. Rasul agamanya had Simbol-simbol modern itu terletak pada ini dan ini. Kira-kira begitu. Simbol-simbol modern dia terletak pada akhlak yang baik. Saya sebut ini. Apakah kerajaan Mesir kuno yang dipimpin oleh Fir'aun itu tidak bisa disebut modern pada era infrastruktur modern tidak sama sekali. Bahkan Masjid Nabawi, Mekah, Madinah, segala macam itu tidak muncul simbol-simbol fisik yang besar, yang fenomenal seperti piramida misalnya dibangun di Mesir itu, seperti tembok Cina yang dibangun di uh, apa, di Cina itu, seperti Borobudur yang dibangun di Magelang itu, bukan simbol-simbol fisik simbol kemodernannya, simbol kemajuan Itu itu bukan simbol-simbol itu yang dibangun oleh oleh Rasul. Coba kita lihat bagaimana piramida dibangun. Piramida dibangun dengan darah dan nyawa para budak. Piramida dibangun dengan kezoliman Fir'aun mengeksploitasi rakyatnya bahkan menyiksa but sebagai kò rí ń tọ́ mọ́ ọ̀pá Islam yang dikenal yang kita kenal seperti Muhammad Abu Jamaluddin Al Afghani dan sebagainya itu itu tidak terpikir menghidupkan gerakan perempuan. Jadi kalau ada yang bilang Kiai Jamal itu terinspirasi oleh gerakan pan Islamisme dari Muhammad Abdul sampai dengan Jamaluddin Al Afghani, Kiai Jamal itu lebih maju tahun, 20 tahun ke depan itu isinya ibu-ibu. Asal pengajian Muhammadiyah yang paling banyak ibu-ibu. Dan coba lihat Brother pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu belum belum masuk Islam. Khalid bin Walid masih di kubu kafir Quraisy. Khalid bin Walid berputar kemudian menyerang dari bukit-bukit yang dua 20 itu dihajar, dibantai oleh Khalid bin Walid dan kemudian pasukan Islam terkepung. Kenapa? Karena nggak patuh dengan perintah Rasul. Kedua, apa? karena golima. Kalau sekarang saya gunakan istilah umat ini berpecah belah karena satu hal saja, karena uang akan curiga dengan yang ini, yang ini akan fitnah ini, ini akan menebar kebencian ini. Itu yang terus terjadi. Yang ini dikasih kekuasaan, yang ini jangan. Biarin aja yang teriak-teriak, kemudian ini saling. Umat Islam siapa kita? Kita berpecah belah, ditambah lagi diperintahkan pegang apa berpegang teguh pada tali agama itu kan ketika ada ayat itu turun kan ketika ada desas desus di Madinah fitnah yang berkebaran di Madinah untuk mengadu domba banyak kata Allah Akbarnya makin pelan. Awalnya semuanya teriak Allah Akbar, tapi kemudian kasih ruang itu teriakannya kencang. Tapi kalau dilawan pakai fisik, diteror umat Islam itu nggak takut, oh, makin berani. Tapi kalau uang sudah, itu yang terjadi di kita, bukan cuma di Indonesia. Sebut Kenapa Palestina, Rohingya, itu tetap kondisinya seperti itu? Saya sengaja pakai sal Palestina sebagai simbol solidaritas. Kemarin itu beberapa tokoh Islam, sebelum tokoh Islam diundang oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Ibu Menteri Luar Negeri cerita ke kita tentang tentang apa? Tentang hasil sidang OKI. Itu nggak kompak OKI. Kapan OKI itu kompak? Gak pernah. Kenapa? tersebut loh. Saudi, Saudi Arabia itu gak akan pernah ketemu dengan Iran. Malaysia ini sekarang perdana menterinya keluar-keluar datang ke masjid untuk dorong katanya. Itu kamuflase semuanya. Kenapa? Karena dia secara politik lagi susah-susahnya. Kan di Malaysia itu presidennya, perdana menterinya, kan luar biasa Nah, secara politik Amerika di Malaysia itu sedang sedang sedang going down, kira-kira itu sedang tertekan. Nah, ketika ada ke Palestina, itu dia gunakan simbol-simbol heroisme. Dia seperti hero. Nah, kalau kemudian hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik, tidak akan pernah selesai Palestina. Oke, Pak, itu nggak ada yang terang, yang jelas. Indonesia juga kan mendayu-dayu seperti lagu Melayu. Tidak ada Pak di dunia ini yang jelas dan terang. Palestina akan mengalami hal seperti itu juga. Saya mau katakan ada tiga jenis ukhuwah yang harus tetap kita jaga. Pertama adalah ukhuwah Islam, Kemudian kedua ukhuwah Watonia, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah nasionalisme. Kemudian ketiga adalah ukhuwah basyari kata ukhuwah insani, ukhuwah kemanusiaan. Nah, pada poin ukhuwah yang saja kita keteteran. Indonesia gampang pecah belahnya pasti pendekatannya materi, materi. Dunia pun begitu. Kita di tataran negara koki saja Amém? Tá Isso é aqui dá ketiga, sholat subuh dengan ada gerakan baru dan macam-macam. Nah itu baru bid'ah. Atau sholat Tapi dari sisi ibadah kalau itu sensato, piedra, punya misi untuk mengganti Pancasila dan sebagainya karena orientasi Muhammadiyah itu pada pembangunan state of mind, pada pembangunan apa orientasi pembangunan manusia Islam yang sebenar-benarnya terpapar itu bisa. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, saya misalnya itu nggak sepakat dengan Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembubaran ormas. Tapi bukan berarti saya sepakat dengan HTI. Bukan berarti Muhammadiyah sepakat dengan apa kampanye ilafiyah dan macam-macam itu, kholifahan dan sebagainya itu. Tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena sistem politik, sistem negara bagi Muhammadiyah kepada istihad. Rasul tidak pernah bicara secara spesifik sistem negara seperti apa yang harus dianut oleh warisan. Tidak ada itu. Jadi pasti berbeda. Yang kita protes di Perpu apa? Karena Perpu punya potensi mengkebiri eh, apa demokrasi karena Perpu punya potensi bisa membubarkan siapapun dengan cara beliau sebagai ukhuwah watonnya. Jadi Muhammadiyah itu atau pemuda Muhammadiyah itu saya dan kawan-kawan mengkritik presiden, mengkritik pemerintah. Itu bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta. Pak, pencinta sejati itu tidak terus memuji. Pencinta sejati pasti mengkritisi. Kritis ya. Itu pencinta sejati itu, pencinta sejati suami yang selalu bilang ibu cantik itu bukan pencinta sejati tapi dia akan tetap bilang mengkritik ibu kalau bedak ibu terlalu tebal misalnya begitu itu pencinta sejati jadi kalau suami terlalu sering bilang ibu cantik mulailah curiga pasti ada sesuatu pasti dia keluar dari rumah dia. karena kalau keluar rumah insania, Tokoh syariah ini. Ini yang bagian yang penting untuk memahami kesulitan orang lain kan nggak harus menjadi Islam. Kira-kira begitu kan pesan ekstrimnya. Untuk memahami kemanusiaan itu cukuplah menjadi manusia. Saya berikan contoh, misalnya masalah Palestina, kan yang yang salah dari kita itu adalah terlalu membantu isu Palestina sebagai isu Islam. Padahal ini adalah isu kemanusiaan. Sehingga orang Barat itu enggan karena menganggap bahwa ini masalah Islam mereka nggak ikutan. Ada sama dengan Rohingya itu adalah isu kemanusiaan, tapi kita itu menggesernya jadi isu Islam sehingga perjuangan kita jadi sempit. Nah ini yang Misalnya batu akok dulu, Ketika rame Islam, pemuda Islam, politisi Islam harus punya tiga semangat. Apa itu? Kata Ustaz adalah semurni-murninya tauhid atau semurni-murninya akidah, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasat. Nah, kita umat Islam di Indonesia ini miskin siasat kadang dia ingin kelihatan heroik jadi seolah